Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Nah, barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap mustalahul hadis. Dengan kitab mustalahul hadis yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih. Terakhir kita ambil adalah mengenai pembagian hadis. Nah, pembagian hadis ditinjau daripada hadis ahad itu para ulama membagi menjadi pembagian atau lima pembagian. Pertama, hadis yang dikenal dengan sahihun lidzatih. Kedua, hadis yang dikenal dengan apa? Sahihun li Ketiga, hadis yang dikenal dengan hasan lidzatih. Keempat, yang dikenal hasan li Yang kelima, dhaif. Hadis yang dhaif. Apa maksudnya ya? Sudah kita lewati semuanya. Kemarin yang kita ambil adalah hadis yang atau pembahasan yang pertama yaitu hadis dikatakan sahihun li manakala terpenuhi berapa syarat? Diperhatikan berapa syarat? Apa syaratnya pertama? Naam ayyakun rawi mausufan bil adalah. Paham ya? Jadi Definisinya ini enggak masalah dihafal. Marwahu adlun dhabitun atau marwahu adlun tamud dhabti. Nah, kemudian bisanadin muttasilin min ghayawasalima min asy-syudud wal illah al-qadihah. Paham ya? Jadi hadis yang apa? Hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang memiliki sifat adalah sempurna hafalannya, kekuatan hafalannya sempurna dengan sanad yang bersambung dan selamat dari syudud keganjilan riwayatnya wal ilah qadhiyah dan selamat dari penyakit yang bisa merusak. Nanti ada penyakit hadis yang merusak. Paham ya? Itu definisinya. Kalau dengan yang kami sebutkan kemarin itu hanya penjabaran. Jadi syarat daripada hadis sahih pertama ayyakun rawi mausufan bil adalah. Hendaknya perawi itu disifati dengan adalah. Apa itu adalah? Pakai yang dari sini kemarin aja ya. Nah, barakallahu fikum. Apa itu adalah? Wala Mesir alladhi yastanib uh, alladhi yastanib yastanib anil kaba'ir wala Mesir ala saghair. Paham ya? Yaitu orang yang dikenal dengan mustaqim sirah. Mustaqim sirah, orang yang jalan hidupnya lurus. Paham ya? Nah, itu definisi yang bagusnya karena kita nggak bisa mendefinisikan orang yang adalah itu yang nggak pernah berbuat dosa sama sekali itu nggak bisa. Karena sebagian ada yang definisi seperti itu. Itu definisi yang mustahil karena nggak maksum. Hatta perawi aja nggak maksum. Paham ya? Nah, oleh karena itu definisi yang tepat untuk masalah adalah adalah nah barakallahu fik mustaqim sirah. Mustaqim sirah huwa alladhi nam yastani yastanib 'anil kaba'ir wa lam yusir 'ala saghair. Yaitu orang yang jalan hidupnya lurus, itu manakala dia menjauhkan diri dari dosa-dosa besar dan tidak terus-menerus di atas dosa-dosa kecil. Itu kemarin ya. Nah, itu namanya apa? Adalah. Ada pun yang mendefinisikan adalah itu ada orang seorang perawi nggak pernah berbuat dosa sama sekali. Keliru nggak? Keliru. Karena manusia tidak maksum dari kesalahan. Kemudian yang kedua ayyakun rawi na'am barakallahu fikum mausufan bi tamid hendaknya perawi itu disifati dengan apa? Disifati dengan sempurna kekuatan hafalannya. Baik dapat as-sadr maupun dapat apa? Al-kitabah. Dapat sadr itu ya hafalan. Jadi, nah barakallahu fikum dia apa? Yu'addi al-hadis mata sya' na barakallahu fikum wa kaifa Maksudnya dia menyampaikan hadis kapan saja dia inginkan dan bagaimana dia inginkan menyampaikan persis dengan apa yang dia hafal. Itu berarti kekuatan hafalannya hafalan dadanya itu kuat sekali. Paham ya? Atau kita kitabah. Dia menyampaikan hadis sesuai dengan apa yang tertulis dalam tulisannya ketika dia mengambil pertama kali hadis dari gurunya. Paham ya? Misalkan, Naam ada seorang perawi dia menyampaikan hadis. Haddatsana Muhammad misalkan. Naam. Ternyata di tulisannya itu haddatsana Ahmad. Berarti sudah enggak kita kitabah. Enggak sama sudah. Paham ya? Oleh karena itu, nah para muhaddis Terdahulu mereka memiliki terkadang memiliki apa? Memiliki juru tulisnya. Semacam sekretaris lah. Jadi ada yang punya orang-orang yang ditugaskan untuk menulis hadisnya itu ada. Nah, nah ini kalau orang kalau orangnya nggak amanah, terkadang seorang perawi dijarah, dikritik, dhaif hadisnya periwayatannya sebabnya karena penulisnya tadi itu. Paham ya? Nah, penulisnya ini nggak amanah. Jadi seharusnya kalau haddatsana Muhammad sama penulisnya diganti haddatsana Ahmad. Padahal yang dia hafal dari gurunya dulu hadatsana Muhammad. Sebabnya apa penulisnya tadi itu. Jadi penulisnya nggak amanah gitu, paham ya? Enggak amanah akhirnya apa? Guru akhirnya seorang perawi tadi ketika menyampaikan hadis pun apa? Tidak sesuai dengan tulisannya. Diganti, paham ya? Itu membuat apa? Seseorang terkadang mutaham. Ya seorang perawi dituduh dengan apa tidak apa tidak amanah periwayatannya. Sebabnya karena sekretarisnya tadi itu. Terkadang seperti itu. Naam. Dan seringnya para muhadis terdahulu barakallahu fikum hafizakumullah memang hafalannya kuat-kuatnya. Nam dinukilkan dalam sejarahnya Imam Ad-Daruqutni rahimatullah alaih. Beliau itu nah wala alam sumbernya nah, sudah lama enggak. Nah barakallahu fikum sudah lama enggak membuka ya cuman sempat waktu itu mendengar bahwa Imam Daruqutni dia adalah seorang imam yang terkenal ngantuk. Paham ya? Nah, tapi ketika hadis yang sampaikan gurunya semua dihafal sama dia. Jadi dia ngantuk tapi hafalan yang disampaikan gurunya hadatsana fulan qala hadatsana fulan sama dia dihafal semuanya. Itu yang membuat orang-orang kagum dengan hafalan beliau. Imam Daruqutni. Nah, barakallahu fikum. Jadi ngantuk tapi semua yang disampaikan hafal semua itu loh. Itu kehebatan para ulama terdahulu. Tentunya dengan adanya zaman yang berkembang tentunya juga semakin berbeda juga keadaannya itu. Karena zaman itu ya tentunya zaman yang istilahnya bisa dikatakan fitnah masih sedikit lah istilahnya. Kemudian juga memang Allah Ta'ala yang berikan keutamaan pada siapa yang Allah Taala kehendaki. Nah, Ada juga terkadang antara muhadis satu dengan yang lainnya ada yang iri. Tahu iri ya? Jadi terkadang muhadis ini karena catatannya lengkap dan semisalnya yang satunya iri. Akhirnya kertas tadi yang tulisan tadi diambil dibuang ke sungai. Dilempar gitu. Akhirnya kan dia kehilangan tulisannya tapi hafalannya masih melekat. Jadi semua yang tercatat tadi ternyata sudah dihafal sama sama muhadis tadi itu. Jadi santai. Kalau kita nggak bisa apa-apa ya, Allah musta'an. Kita termasuk orang-orang belakangan. Nah, barakallahu fikum. Kita ngomong, ngomong kita itu ya kita semuanya, bukan antum aja. Kita sama aja. Jadi terkadang tulisan hilang udah bingung. Paham ya? Atau terkadang lupa sedikit, Ya memang seperti itu. Tabiat manusia ya, barakallahu fikum. Nah, kita lihat sini. E, kemudian sifat yang berikutnya adalah ayyakunal haditsu Nah, barakal ayyakunas sanadu muttasilan. Sanadnya bersambung langsung. Karena nanti kalau sanatnya itu terputus namanya mungkote. Ya. Kalau terputusnya secara Naam tawali atau keliru? Naam ghairu tawali. Jadi ini kalau sanatnya terputusnya secara rentet. Rentet itu masalah misalkan haddatsana A, qala haddatsana Ba, qala haddatsana Namsa misalkan. A, B, C misalkan. Nah, itu kalau seperti itu kan berarti mutasil. Tapi kalau terputusnya itu bersambung langsung, maksudnya rentetan langsung urutan itu, misalnya qala hadasana A, qala hadasana Jim. Nah, yang yang terputus berapa tadi? Ba, sa, ya enggak? Nah, itu urut berarti. Nah, itu namanya mu'dal. Namanya apa? Mu'dal namanya. Jadi sanatnya terputusnya secara rentetan. Tapi kalau sanatnya terputus secara selang-seling atau selang-seling ya, qala hadasana A, qala hadasana fa qala hadatsana ha terputus apa ba sama jim ya enggak terus selang-seling namanya mungkote belum bedanya kalau sanatnya enggak bersambung terputus itu ada dua jenis terputus yang dikenal dengan, dengan mungqati terputus yang dikenal dengan mu'dal kalau mungkote itu sanatnya terputus tapi dengan cara selang-seling tahu selang-seling enggak antum tahu selang-seling ya selang-seling itu enggak secara tawari, secara urutan rentet gitu. Tapi kalau mu'dal itu terputusnya secara urut. Secara apa istilahnya? Nah, berurutan. Jadi terputus sama dua, misalkan qala haddatsana wahid, qala haddatsana misalkan apa? arba'ah atau haddatsana rabi' misalkan. Berarti yang salis eh, yang salis sama salis terputus kan itu? Itu namanya mu'dal. Kan langsungan itu. Tapi kalau qala haddatsana wahid, qala haddatsana salis kalau hadatsana al-khamis. Berarti yang terputus tiga sama empat, Tidak secara urutan. Berarti namanya apa? Mu muqati. Paham enggak? Paham enggak, Antum? Nah, seperti itu. Nanti kita akan lewati semuanya. Kemudian ayyakunal hadis saliman minasyudzud. Hendaknya hadisnya itu selamat dari sudut sudut itu keganjilan, keganjilan dalam sebuah periwayatan. Naam. Jadi kalau riwayatnya ganjil, seorang perawi stikoh menyelisih sikoh-sikoh yang lainnya itu terkadang juga nah periwayatannya apa? ghairu makbulah. Karena riwayatnya syadzah atau ziarah syadzah atau yang semisalnya. ngam Nanti kita lihat wal ilah al-qadhihah dan juga penyakit yang merusak. Nah, penyakit yang merusak itu maksudnya bagaimana? Di dalam sebuah hadis nanti ada penyakit yang merusak. Nah, ya mungkin karena perawinya eh, semuanya ternyata perawinya kadzab. Eh, disifat kafda misalkan. Kemudian perawinya yang membawakan hadis tersebut disifati dengan nambah barakallahu fikum dajjal. Terkadang seperti itu. Jadi jarang masalah jarah wa ta'dil terkadang fulanu dajjal, itu maksudnya kafda maksudnya. Paham ya? Na'am barakallahu fikum seperti itu. Nanti akan kita lewati satu per satu. Qala al-mu'allifu asabahullah wa tu'rafu sihhatul hadis bi umurin salasatin. Perhatikan ini. Dan sahihnya sebuah hadis itu diketahui dengan tiga perkara. Jadi antum kalau lihat sebuah hadis ini sahih atau tidak diketahui dengan tiga perkara. Perhatikan. al awal yang pertama, an yakuna fi musannafil bi musannafin na'am ultuzima fihi as-sihhah idza kana musannifuhu mimman yu'tamadu qawluhu fit tashih ka sahihai al-Bukhari Muslim. Perhatikan ini, yang pertama, ayyakuna fi musannafin, hendaknya hadis tersebut berada di sebuah musannaf, sebuah kitab yang disusun. Nah, na barakallahu fikum. Qultu lima fihi sihah yang dipastikan atau diharuskan di dalamnya itu sahih. Tapi yang mengharuskan siapa? Idza kana musannifuhu apabila pengarangnya penyusunnya mimman yu'tamadu qawluhu termasuk orang yang ucapannya dianggap. Seperti Imam Bukhari, Imam Muslim ucapannya dianggap itu, Imam Jarh wa Ta'dil. Paham itu ya? Naam, fi tashih maksudnya dianggap dalam masalah tashih wa tad'if. Jadi terkadang di sana itu ada para imam yang ucapannya itu dianggap ketika mensahihkan sebuah hadis atau mendhaifkan. Apa maksudnya ya? Nah, kalau seperti itu, na'am barakallahu fikum berarti nanti itu bisa dikatakan hadis sahih. Seperti dua sahih yaitu sahih Bukhari, sahih Muslim. Paham? Sebelum kita ambil ini barakallahu fikum sekedar gambaran aja. Jadi tingkatan barakallahu fikum maratibu. Nah maratibu ala hadis as-sahihah, tingkatan-tingkatan hadis yang sahih pertama muttafaqun alaih. Pertama apa? Muttafaqun alaih. Kedua adalah hadis infarada bihi bukhari Ketiga, hadis infarada bihi Muslim. Keempat, hadis ala syarti syaikhain. Syartil Bukhari dan Muslim. Dua. Yang keempat ini ala syarat. Hadisnya itu sahih berdasarkan syaratnya Imam Bukhari dan Muslim. Paham ya? Yang kelima adalah enam hadis ala syarti Al-Bukhari. Paham ya? Yang keenam hadisnya sahih ala syarti Muslim. Sisanya itu dah tingkatannya di bawahnya semuanya. Yang paling tinggi apa tadi? Muttafaqun alaih. Yang kedua Infarada bihi Al-Bukhari. Yang ketiga Nah, maksudnya infaradah itu maksudnya hadis yang dibawa sendiri oleh Imam Bukhari itu, Imam Muslim enggak ngeriwayatkan itu loh. Maksudnya ya, seperti itu. Yang keempat Nah, ayo ala syartihima atau ala syarti asy Ah, Syaratnya Imam Bukhari Imam Muslim. Yang berikutnya ala syartil Bukhari. Yang berikutnya ala syartil Muslim. Paham ya? Nah, nanti masih ada tingkatan yang lainnya cuman itu yang ma'rufnya. Seperti itu. Jadi kalau antum jumpai hadis sudah. Itu tadi na'am barakallahu fikum seperti itu. Asan yang kedua an yanusnam. An yunassa ala sihatihi atau an yanussa ala sihatihi imamun yu'tamadu qawluhu fi tashih wa lam yakun ma'rufan bitasahul fi. Yang kedua, hadis tersebut telah ditetapkan dinaskan, ditetapkan tentang kesahihannya oleh seorang imam yang imam tersebut yu'tamadu qauluhu. Imam tersebut dianggap ucapannya, ucapannya dianggap. Eh, benar-benar dianggap oleh para ulama ucapannya fit di dalam masalah mensahihkan hadis. Tapi walam yakun ma'rufan bitasahul fi. Maksudnya imam tersebut tidak dikenal dengan apa? Dengan bermudah-mudahan dalam mensahihkan. Seperti Al-Imam Al-Hakim. Ya kan? Atau Imam ibnu Hibban Ibnu Ibnu Hibban atau yang semisalnya. Nah, barakallahu fikum terkadang bermudah-mudahan dalam mentasih mensahihkan sebuah hadis. Paham ya? Nah, kalau tasawuf seperti itu butuh penopang yang lainnya, dicek dulu. Tapi kalau seorang imam yang ucapannya dianggap di dalam mensahihkan dan dia tidak terkenal dengan bermudah-mudahan seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, maka hadisnya sahih. Maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum. Bahkan terkadang Imam At-Tirmizi, nah ketika antum menjumpai dalam Sunan Tirmidzi hada haditsun hasanun sahihun. Ha? Na'am barakallahu fikum atau eh, al haditsu hasan misalkan. Ngam, itu terkadang hasan menurut beliau, tapi menurut imam yang lain tidak, gitu loh. Jadi butuh pengecekan penelitian yang lagi, penelitian lagi. Naam. Asalis yang ketiga, perhatikan yang ketiga. An yang dura fi riwayatihi an yungdara fi riwayatihi wa tariqati takhrijihim lahu. Naam. Yang ketiga hendaknya diperhatikan di dalam periwayatan kalau baca anjang surah berarti orangnya ya. Hendaknya orangnya itu memperhatikan melihat kepada periwayatan-periwayatannya dan jalan nah barakallahu fikum tempat keluarnya hadis tersebut. Nah, maksudnya jalannya hadis tersebut makhrajnya dari siapa? Tempat keluarnya dari siapa? Dari perawi siapa? Nah, perawinya itu nanti dicek lagi. Naam. Eh, wa tariqati takhrijihim dan nah barakallahu fikum perhatikan jalan cara mengeluarkan mereka terhadap hadis tersebut fa idza tammat fihi syurutus sihhah hukima bi apabila telah sempurna syarat-syarat sahihnya sebuah hadis maka dihukumi dengan kesahihan hadis tersebut jadi nanti ini yang dikenal dengan apa barakallahu fikum hafizakumullah al-bahs jadi orang membahas mutalaah dikumpulkan berbagai macam sanad dan jalannya dicek lagi perawinya kemudian perawinya ternyata kok sahih, perawinya kok na'am sikoh, perawinya kok makbul dan semisalnya. Na'am kalau perawinya sikoh, berarti sahih misalkan. Kalau perawinya kok khafifud dapat misalkan berarti nanti hadisnya hasan misalkan. Nah, seperti itu kalau sudah sempurna naam syarat-syarat pengsahihannya baru dihukum dengan sahih. Oleh oleh karena itu terkadang antum jumpai apa? kitab-kitab yang memang sudah ditahrij menyebutkan yang sahih saja. Seperti na barakallahu al-jami'us sahih punya Syekh Mukbil bin Hadi al ini Itu juga modern seperti itu. Hadis itu takhrij dikeluarkan berbagai macam jalannya, kemudian ternyata diteliti hadisnya sahih. Paham ya? Karena al Jamil Sahih itu aslinya nam semula sebelum sebelum terkarang itu adalah kitab apa? As-Sahih Musnad. Mimma laisa fi sahihain itu. As-Sahihul Musnad mimma laisa fi sahihain. Syekh Al-Albani juga punya kitab masalah itu yaitu apa? Sahihul Jami'. Bedakannya, enam Nah, barakallahu fikum sahihul jami' itu beda dengan al-jami' sahih Kalau al-jami' sahih punya Syekh Muqbil bin Hadil al-Wafi'i. Kalau sahihul jami' karyanya Syekh Al-Albani rahmatullah alaih. Oleh karena itu, nah terkadang sahihnya kita tahunya di situ, dibuka oh ternyata sahih. Siapa yang mensahihkan? Syekh Al-Albani. Dibuka oh ternyata hadis sahih. Siapa yang mensahihkan? Syekh Muqbil. Amin. Ya? Dengan memperhatikan, melihat berbagai macam enam jalan pengeluaran hadis tersebut dan juga perawinya. Apabila sempurna syarat-syarat sahih, maka dihukum dengan sahih. Syarat-syarat sahih sebagaimana sudah kita lewati tadi itu. Ternyata diteliti, oh perawinya ternyata perawi yang sikoh. Satu. Diteliti lagi, oh ternyata sanatnya bersambung. Diteliti lagi, oh ternyata perawinya disifati dengan adalah. Diteliti lagi, ternyata perawinya, eh, ternyata hadisnya apa? Selamat dari enam keganjilan. Selamat dari